Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Rasanya aku belum punya selir yang seganas ini. <laughs> Jangan mimpi di siang bolong orang tua mata keranjang. Anting bulan tak akan sehina itu. Menjadi selirmu yang ke-17, hm, bahkan menjadi permaisurimu pun, aku tidak sudi. Hai, hampir semua selirku berkata begitu. Tapi akhirnya, ya, <laughs> tak ada pilihan lain. Begitu juga kau, anting. Kau boleh lakukan itu pada perempuan-perempuan lain, tapi tidak untuk aku. Mari kita lihat. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita C.C. Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. pada bagian yang ketujuh ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Neni Haryoko sebagai Neng, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada akhir kisah yang lalu telah kita ikuti percakapan Eyang Kaliman dengan Neng tentang tawaran Eyang agar Neng belajar ilmu silat. Sekarang, mari kita ikuti kelanjutannya. Berlatih silat, Eyang? Saya, Neneng dari Cipunagara. <laughs> Memangnya kenapa? Saya gadis dusun, Eyang, yang seumur-umur belum pernah kena silat. Apa salahnya kalau mulai sekarang kau mulai kenal silat? Hmm? <laughs> Neneng pendekar silat. Ciat. <laughs> Apa tidak lucu, ya? <laughs> kalau kau sudah terbiasa, tidak akan merasa lucu. Uh, tapi apa saya bisa, ya? Kalau orang lain bisa, kenapa uh, Neneng eh, tidak bisa? Nah, kau bisa mengatakan sendiri kan? Neneng si jago silat. Tapi terserah kau cucu. Kalau kau merasa belajar sila tidak perlu, ya jangan. Kalau berhadapan dengan maling atau rampok, kau tinggal teriak-teriak minta tolong. Kalau ada orang yang mau merebut anakmu ya... Ah, cukup, Eyang. Tidak perlu contoh soal lagi. Kapan mulainya, Eyang? Sekarang? Ah, jangan kelewat bersemangat, cucu. Pelatihnya mana? Bukannya Eyang sendiri? <laughs> Eyang sudah kelewat tua, Neng. Allah, Eyang, jangan sok merendah deh. Eyang bilang, Eyang mau carikan kau teman berlatih, atau barangkali yang langsung menjadi gurumu. Huh, belajar pada orang lain? Ah, enakan dengan Eyang sendiri. Bisa kolokan segala bila perlu. <laughs> kau perlu teman yang sebaya, cucuku. Sekali-sekali berteman dengan orang yang jauh lebih tua boleh, tapi kau harus punya teman sebaya yang lebih banyak. Ya? Oh, Eyang mau carikan teman untuk Neneng? Cepat, Ki. Ha, ngusir eh, nih. Eh, eh, tidak, tidak. Bercanda, Yang. Jangan diambil hati dong. Tidak, Cucu. Eyang tidak tersinggung kok. Tapi betapapun Eyang mesti pergi sekarang. Iya, Eyang. Bukankah yang mau mencarikan teman yang cocok untukmu? Ya? Ya? Ya, sudah hilang. Kenapa sih buru-buru amat? Hmm, aku tidak ada teman sekarang. Tidak pamit lagi. Deng? Ah, aduh, aduh, bikin kaget saja, Eyang. <laughs> Tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang. Jangan pergi dulu dong, Eyang. Kau benar, Neng. Eyang belum pamit. Salam cucu. Sudah lama kita tinggalkan anting bulan yang dengan perasaan beragam macam ia pergi sendiri. Rasa kesal, marah, cemburu, sedih berbaur menjadi satu ia berjalan gontai dari satu tempat ke tempat lainnya, atau kadang secara tiba-tiba lari secepat kijang tanpa tahu apa yang ia tuju. Pada suatu hari, ketika ia sedang beristirahat di pinggir hutan, Buat apa menjadi murid orang besar kalau hatinya kerdil? Hmm. Ada suara orang memarahi. Siapa ya? Sungguh tidak layak. Apalagi sebagai seorang gadis memarahi seorang gadis rupanya. Tidak tahu diri. huh? Mengira diri sudah jago. huh? Baru punya ilmu segitu saja sudah merasa hebat. Hmm. siapa ya? Kok tidak ada reaksi dari yang dimarahi? <laughs> Gebleknya itu anak. Lah, dia yang disemprot malah tanya. Siapa yang dimarahi? Aku kaya yang ia maksud? <laughs> lah iya, kau kira aku marah-marah sama celeng? <laughs> Kecuali kau merasa dirimu celeng. Kurang aja. Kau maki-maki aku. <laughs> ya betul, Nona. Nona celeng. hmm, keparat. Hei, apa kau bilang? Aku bilang keparat apa? Rupanya kau punya nyali juga, bocah ingusan. Mendengar suaramu, barangkali kau sudah tua bangka. Ah, sudah tua, paling tidak cukup tua untuk tidak mudah patah hati karena kekasih direbut orang. Kurang ajar. Dari mana ia tahu aku patah hati? <laughs> Orang yang sudah cukup umur bisa membaca gelagat bocah. Kalau sudah cukup umur, Seharusnya kau cukup bijak untuk tidak mengumbar mulut. Oh, oh. mulutmu agak bawel juga. Kau yang mulai bawel duluan. Soalnya aku paling benci lihat gadis luntang lantung. Petantang petenteng kesana kemari menenteng pedang. Hah, sok jagoan. Padahal ilmunya masih sangat cetek. Aku pencet sekali saja, pasti kelecet-kelecet. Hei <laughs> orang tua, ayo, jangan banyak cakap. Keluarlah kau. Akan segera kulihat apakah ilmumu sehebat mulutmu. Bagus. Aku pun ingin lihat macam mana aliranmu. Cepat, tunjukkan hidungmu. Eh, bocah, aku di sini. Ah! kenapa kau mencari? Ah? Kemunculanku yang tiba-tiba atau Kau ngeri lihat wajahku ini. Hmm? Mukamu memang mengerikan. Tapi mungkin kelakuanmu jauh lebih jelek lagi. <laughs> Dalam ketakutanmu, kau mencoba bersembunyi di balik leluconmu. Takut? Siapa bilang anteng bulan takut? Oh, oh, oh. Anting bulan namamu. <laughs> Nama yang bagus untuk menjadi selirku yang ke-17. <laughs> menjadi selirmu? Aku, Ate Bulan. <laughs> Rasanya aku belum punya selir yang seganas ini. <laughs> Jangan mimpi di siang bolong orang tua mata keranjang. Anteng Wulan tak akan sehina itu. Menjadi selirmu yang ke-17, hm, bahkan menjadi permaisurimu pun, aku tidak sudi. Hai, Hampir semua selirku berkata begitu. Tapi akhirnya, ya, haha, tak ada pilihan lain. Begitu juga kau, Anting. Kau boleh lakukan itu pada perempuan-perempuan lain. Tapi tidak untuk aku. Mari, kita lihat. Hiat! Tiba-tiba orang tua berwajah mengerikan itu menyerang anting bulan. Namun tidak terlalu lama karena orang tua itu ternyata luar biasa. Ayo, ayo, ayo, keluarkan pedangmu atau kau mau gunakan ajian kincir metumu? <laughs> Dari mana kau tahu aku mempunyai ajian kincir metu? <laughs> Bahkan si Wanayasa sendiri pun tak sanggup menandingiku. Apalagi kau bocah ingusan yang menangis-nangis karena ditinggal pacar. Hei, akan kulihat Apakah kau dapat mengatasi kincir metu? Bersiaplah orang tua! Anting bulan segera mengeluarkan jurus andalan Hinsewu Sewu yang telah ia kuasai hingga ke tingkat tujuh. Namun pada puncaknya, si tua itu Tiba-tiba tua menghilang entah kemana dan membuat Anting Wulan tertipu serta uring-uringan. Kurang ajar. Ayo, jangan kabur. Kenapa menghadap ke sana? Aku di sini. Iya. iya. anting bulan mengeluarkan ajian kincir metunya. Lagi-lagi si orang tua menghilang. Hal ini membuat anting sangat marah, namun tidak berdaya apa-apa. Pengecut! Pengecut! Katanya hebat, namun menghadapi seorang anak perempuan saja sudah lari tukang langgang. Salam Siapa kau? Saya seorang tua pengembara, Nona. Tapi, uh, maaf. Mengapa Nona begitu galak sama saya? <sighs> Tadi ada orang jahat yang mempermainkan aku, Kek. Benar-benar membuat aku kesal. Omongnya selangit, tapi begitu aku keluarkan ajian kincir metu, benar-benar lari ngibrit dia. Ah, takut melihat keperkasaan Nona barangkali. Ajian kincir metu memang hebat. Uh, tapi kok orang tua tadi tahu Eyang Wanayasa segala? Oh, jadi Nona murid Eyang Wanayasa? Uh, kau kenal juga, Kek? Ah, siapa yang tidak kenal nama besar itu? Hmm, tentunya kau juga hebat, Nona. Heran. Dalam waktu yang sangat singkat, dua orang menyebut nama Eyang Wanayasa. Yang satu merendahkan, yang lain mengakumi. Kalau ada yang berani merendahkan nama Eyang Wanayasa, barangkali dia sangat hebat, Nona. Uh, eh, uh, kek, kakek ini siapakah? Tadi Nona sudah tanya, kenapa sekarang tanya lagi? Orang tadi datangnya secara aneh, dan sekarang telah lenyap entah kemana. Dan tiba-tiba saya di sini. Kakek Kakek tidak melihat orang tadi? Tidak. Kenapa? Ah. Ah, sekarang baru saya lihat. Kok pakaian kakek sama persis dengan orang tadi? Oh, masa? Betul. Iya, betul. Tak salah lagi. Hmm. Siapa sebenarnya kakek? Ah, benar-benarkah aku sama dengan orang tadi? Hmm. Yang terang, Pakaiannya sama. Sama persis. Mukaku sama dengan muka orang yang Dona lihat tadi. Muka... Uh, jauh berbeda. Muka tadi mengerikan dan jahat sekali. <laughs> muka saya jahat atau tidak, Nona? Tidak. Muka <laughs> kakek... Uh, ya? Uh, sama sekali tidak jahat. <laughs> Terima kasih, Nona. Bahkan, ya. bahkan memancarkan kelembutan. Wah, wah, wah, wah, wah. Kalau saja saya beberapa puluh tahun lebih muda, tentu telinga saya sudah merah mendengar pujianmu. Tapi aneh, mengapa orang tadi tiba-tiba lenyap? Ah, mungkin ngeri akan kehebatanmu, Nona. Tidak, Kek. Saya tidak yakin dia takut sama saya. Saya pun tidak yakin kincir metu bisa menaklukkannya. Ah, dia lari ketakutan? Lari dan kemudian kakek datang. Ah, kau ingin ketemu dia lagi? Eh, untuk apa? Ya, mungkin kau masih penasaran. Kakek bisa panggil dia. Kakek bisa panggil dia? Hei, kakek juga bisa... Hei! Kau pikir aku takut? Bocah! Oh, kau... Jangan ajan kincir batu mainan anak kecil itu. Kau belum merasakan kehebatanku, bocah. <laughs> sudah, sudah, sudah. Apa yang sudah-sudah? <laughs> Sudahlah, kek. Kakek hebat bermain sandiwara. <laughs> Orang dengan muka ganas ini adalah kakek juga. Kakek pakai topeng. Benar tidak? Ah. <laughs> Kau pandai, Nona. Kakek hebat sekali. Nah, topeng tipis ini ah, memang hanya mainan anak kecil. <laughs> Penyamaran yang sangat sempurna. Bukan saja wajah, bahkan seluruh tutur dan gerak-gerik kakek. Ah, jangan-jangan sekarang pun kakek masih menyamar. Tidak, saya yakin. Sekarang pribadi kakek yang asli, tadi yang pribadi buatan. Sungguh kau yakin kakek orang baik-baik. Yakin, kek? Ah, terima kasih. Uh, cuma satu hal yang kakek belum yakin. Katakan, cucu. Untuk apa kakek menyamar-nyamar segala? Pikirlah sendiri. Kau akan mengerti jawabannya. Uh, kakek mau menyelidiki Wulan? Benar. Mengapa kakek menyelidiki Wulan? Kira-kira mengapa, cucu? Uh, barangkali hanya kakek yang tahu. Tidakkah kau berminat untuk menebaknya? Hmm, mungkin kakek mempunyai kepentingan dengan Wulan. Benar, tapi tidak seperti yang dikemukakan oleh orang jahat tadi. <laughs> Menjadikan Wulan sebagai selir ke-17. Ah, hmm. <laughs> maafkan kata-kataku tadi, cucu. Juga bahwa uh, aku seakan merendahkan ilmumu maupun ilmu gurumu. Saya yakin kakek mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Wulan, anggaplah semua kata-kata tadi ucapan orang jahat belaka. Setuju? Uh, asal kakek juga memaafkan kata-kata Wulan yang sangat kasar tadi. Uh, oh ya, uh, mengingat bahwa tadi kakek juga... Um, <laughs> rasanya saya sangat malu, kek. Saya sekasar itu. Ah, kalau begitu, sama-sama kita lupakan saja. Satu hal yang Wulan tidak akan lupakan. Yaitu? Bahwa kakek orang sakti. Ah, cucu. Kalau kakek seorang sakti, kakek sekarang tidak akan minta tolong padamu. Kakek mau minta tolong Wulan? Ya, itulah mengapa kakek sedikit menggodamu. Pertolongan apa yang bisa saya berikan, kek? Apakah kau terikat pada sesuatu, Wulan? Terikat apa? Misalnya, Kau terikat oleh perintah gurumu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya terburu-buru. Ya, Ulan memang terikat tugas, Kek. Menyelidiki di mana beradanya seorang pangeran cilik yang dibawa oleh jerangkong hidup. Hah, lagi-lagi jerangkong hidup. Kakek juga kenal jerangkong hidup? Kakek tahu. Jadi, kau terikat oleh tugas. Ah, sayang sekali. Ah, bukan berarti Ulan tidak bisa menolong kakek loh. Ulan akan sangat bangga kalau bisa berbuat sesuatu untuk kakek. Sungguh? Sungguh, kek. Tapi kau terikat tugas. Katakan dulu, kek. Apa yang bisa Ulan lakukan? Tugas Ulan tidak terlalu mengikat. Dalam arti, waktunya tidak ditentukan. Begini, Ulan, Kakek minta tolong agar kau mau menolong orang. Menolong siapa, kek? Seorang wanita muda tidak berbeda jauh dengan usiamu. Dia juga korban jerangkung hidup. Bayinya diculik jerangkung hidup dan suaminya dibunuh. Hmm, sayang. Sayang, Kek. Ah, kepandaian Wulan belum seberapa. Dia sangat menderita, Wulan. Tidak heran. Kehilangan anak dan suami. Sementara ini, dia bisa Ayang sadarkan. Eyang? Uh, maksud kakek, uh, dia memanggil kakek Eyang begitu. Kalau begitu, Ulan juga memanggil Eyang. <laughs> Sesuka mula. Nah, Eyang akan sangat berterima kasih padamu kalau kau mau menemaninya. Melakukan kesibukan-kesibukan bersama. Hmm. Eyang eh, tidak tahu apakah kau bersedia melatih seseorang yang sama sekali belum pernah kenal silat. Maksud Eyang, Wulan Eyang suruh melatihnya? Sudikah kau? <laughs> kok lucu? Hmm, apa yang lucu, cucu? Nah, Eyang sendiri sangat pandai. Kok malah nyuruh Wulan yang masih begini bodoh? Ah, sudah Eyang katakan ia perlu teman. Lagi pula dengan mengajar bukankah kau akan semakin matang? Tapi tanpa seizin guru. Ah, yang mengerti. Kau ajarlah yang dasar-dasar saja, yang tidak melibatkan aliran gurumu sebelum kau mendapatkan izin. Selebihnya, yang sendiri yang nambah. Ya, kita lihat nanti, Bulan. Ah, baik, nanti Ulan juga mau belajar sama Eyang. Dengan satu syarat. Apa, yang? Ah, singkapkan bajumu di atas bahumu yang sebelah kanan. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol Bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, obat flu andalan. Prokol sirup, produksi Kalbi Farma. Mengapa Eyang Kaliman itu ingin melihat bahu sebelah kanan dari anting bulan? Apakah yang ingin diketahui oleh sang Eyang ini? Apakah anting bulan mau menemani Eneng? Dan apakah keduanya akan menjadi murid dari Eyang yang sakti ini? Nah, para pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Brokol obat flu andalan dan Kalpanak pembasmi panu, kadas, kurap dan jamur kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.